Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa idh ta'adzana rabbukum" wa la in kafartum inna إن la syadid Dan ingatlah ketika Rob kalian telah mengumumkan bahwa jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bulan Ramadan, bulan yang saat ini kita berada di dalamnya adalah bulan yang sangat agung. Kesempatan emas bagi kita untuk kembali mengingat betapa banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk kemudian kita terus berupaya mensyukurinya, menjaganya dan memeliharanya. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah keberadaan anak-anak dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memang menyebutnya sebagai nikmat. Allah berfirman, "Wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Kami telah membantu kalian dengan keberadaan harta, benda, dan anak-anak. Dan kami jadikan kalian sebagai keturunan atau memiliki keturunan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebut anak-anak juga sebagai perhiasan kehidupan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan anak-anak ini sebagai sesuatu yang mampu menyejukkan hati dan mata kita dan inilah yang selalu diharapkan oleh orang-orang yang beriman karena mereka adalah orang-orang yang yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang selalu mengatakan dalam doanya wahai Rabb kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk hati dan penyejuk mata kami dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran anak-anak di tengah-tengah kita adalah anugerah terbesar. Akan semakin sempurna terasa nikmat ini manakala kita mengetahui ada sebagian dari saudara-saudara kita belum Allah karuniai anak. Jadi satu hal yang patut untuk kita perhatikan adalah anak-anak anugerah nikmat yang besar. Dan salah satu wujud dari rasa syukur kita adalah memberikan terbiyah pendidikan yang baik untuk mereka memperhatikan adab dan akhlaknya mendidik mereka dengan pendidikan agama yang benar menyuruh mereka untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar maka dalam hal ini rumah yang menjadi tempat tinggal mereka dan keberadaan kita di sisi mereka memiliki peran yang sangat besar untuk mewujudkan semua ini. Maka kami segenap mudarris, pengurus, ma'had ya, memohon dengan sangat tahun dari seluruh wali santri karena seperti yang kita tahu bahwa sesaat lagi anak-anak santri semuanya putra-putri akan pulang ke rumahnya masing-masing liburan ya. Untuk tahun ini cukup panjang liburannya terhitung dari sejak tanggal 5 Mei atau 20 Ramadan sampai eh Juni ya atau 20 Ramadan sampai tanggal 30 Juni. Hampir satu bulan, bahkan dilebihkan satu hari. Karena setelah pembagian rapot ini sudah langsung pulang, padahal sebetulnya liburannya terhitung tanggal 5 Mei, besok bukan hari ini. Tapi ada bonus satu hari, jadi sebulan lebih satu hari. Nah, jadi sekali lagi kami dari Mudaris mewakili Mudaris, pengurus ma'had, ya, memohon dengan sangat ta'awun kepada seluruh wali santri agar menjaga ya, putra-putrinya selama berada di rumah, mengisi liburan di rumah, perhatikan sholatnya, adab, akhlak, ya, dan segala hal yang menyangkut perkara-perkara yang baik. Nah, kita harus selalu ingat teguran dan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yang menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab penuh atas yang dipimpinnya. Ingat anak kita itu pihak yang kita pimpin. Kita sebagai wali santri, kita sebagai orang tua memiliki kewajiban penuh untuk menjaganya, ya. mendidiknya, memperhatikannya. Kemudian yang kedua, kami juga memohon dengan sangat ta'awunnya kepada seluruh wali santri agar terus memberikan motivasi, dorongan kepada putra-putrinya untuk tetap semangat belajar, menuntut ilmu agama, karena itu sesuatu yang selain bermanfaat bagi kita, juga tentunya bermanfaat bagi putra-putri kita. Apalagi khonfidin rahimakumullah, ya, seperti yang kita telah ketahui, belakangan ini banyak terjadi lagi tindakan-tindakan radikal, teror, peledakan, bom bunuh diri dan semisalnya yang tidak hanya dilakukan secara personal tetapi juga melibatkan anggota keluarga, anak dan istri. Maka kita ketika mengetahui hal ini harus lebih memberikan perhatian yang serius terhadap anak istri kita. Karena itu tanggung jawab kita di dunia dan akhirat. Ya. Maka terus beri semangat anak-anak putra-putri kita untuk tetap belajar memperdalam ilmu agama, ya. memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Karena hanya lembaga-lembaga pendidikan, semisal pondok pesantren, yang mengajarkan tauhid yang benar dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar yang menjadi solusinya. Ya. Kalau kita ingin putra putri kita selamat dari segala macam pemikiran, pemahaman yang menyimpang, yang membahayakan. Ya. Semua tindakan radikal, semua tindakan teror, itu bermula dari pemikiran dan pemahaman yang keliru tentang Islam. Menafsirkan Islam dengan tafsiran-tafsiran yang jauh dari kaidah-kaidah syar'i. Cenderung berbau politik ya. Karena itu dalam rangka menyelamatkan putra-putri kita terus beri dukungan mereka untuk belajar di ma'had-ma'had, di pondok-pondok pesantren. Ya. Sungguh keberadaan putra-putri kita di ma'had itu satu pertanda kebaikan yang sedang mereka tempuh. Jangan biarkan anak ya, kita keluar dari kebaikan itu. Ini akan merugikan, merugikan kita dan juga merugikan putra-putri kita. Ya Mungkin kesempatan kita untuk belajar memperdalam ilmu agama sudah sangat terbatas. Tetapi kesempatan yang ada pada putra-putri kita masih sangat besar. Oleh karena itu, manfaatkan waktunya. Kalau kita merasa sayang kepada putra-putri kita. Ya, didik mereka dengan pendidikan yang baik. Jaga mereka, bimbing mereka. Nah, insya Allah semua itu akan berbuah pahala yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita karena akan menjadi tabungan kebaikan bagi kita di akhirat nanti. Ya. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini meskipun singkat mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk kita terus berdoa di bulan yang penuh dengan barokah ini agar diberi keistiqomahan, dijaga dari segala macam perkara yang tidak disukai, ya.